Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. wassalamu ala ma'ruhi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Tayyib ikhwanikillah. Waffaqani Allah wa iyyakum telah kita ambil pada pertemuan yang lalu satu kaidah di antara kaidah-kaidah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa Hamzah? Nah, bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua, sifat subutiyah dan sifat manfiyah dan pada hari ini kita akan masuk pada kaidah ketiga yang pada kaidahnya merupakan penjelasan lebih lanjut dan perincian tambahan atas kaidah yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-far'u thalith cabang kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala as sifatul thubutiyah tanqasimu ila kismain dhatiyatin wa fi'liyatin Sifat-sifat thubutiyah yaitu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama sifat thubutiyah dhatiyah dan yang kedua fi'liyah. Apa makna dzatiyah dan apa makna fi'liyah? Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah taala mengatakan Fadzatiyatu hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha kasam'i wal basari. yaitu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus-menerus bersifat dengannya. Ini makna ya. Jadi sifat tersebut tidak akan mungkin terpisah dari Allah Azza wa Jal sekejap pun. Jadi terus-menerus dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat itu. Seperti as-sam'i wal basar, sifat mendengar dan sifat melihat. Ini Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sejak zaman azali dan terus menerus bersifat dengan sifat tadi. Ini namanya sifat dzatiyah. Dan sifat dzatiyah ini fillah untuk mempermudah kita dalam memahaminya para ulama membagi menjadi dua bagian yaitu dzatiyah khabariyah dan dzatiyah ma'nawiyah. Apa makna khabariyah? Mana yaitu allati yakunu musamma halana am'adan wa ajza'an. Yaitu sifat yang sifat tersebut itu bagi kita itu merupakan anggota-anggota tubuh. Ini tapi bagi kita, bagi makhluk. ya seperti wajah, seperti tangan. Ini namanya dzatiyah khabariyah yang hal ini ikhwanifillah mutlak. Tidak boleh seorang pun menetapkannya kecuali dengan dalil-dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Secara umum semua sifat demikian akan tapi pada sifat khabariyah ini lebih ditekankan lagi. Tidak akan mungkin di sana masuk akal sedikit pun. Maksudnya akal tidak mempunyai celah badannya sedikit pun. Kemudian sifat Zatiyah yang kedua adalah Zatiyah maknawiyah Apa makna maknawiyah? Yaitu Allati sama halana Laisa ma'aradun wa ajza'an Yang sifat-sifatnya itu Bagi diri-diri kita ini Bukanlah termasuk dari anggota-anggota tubuh seperti sifat ilm. Ini bukan ya untuk dilihat dari sisi makhluknya. Dari sisi kita ini bukan termasuk anggota-anggota tubuh. Ini pembagian dari para ulama hanya untuk mempermudah saja ya, ikhwanillah antara khabariyah dan maknawiyah. Yang pada hakikatnya kedua sifat tersebut ya, kembali pada satu bagian utama yaitu sifat zatiyah. wal fi'liyatu hiya allati tata'allaqu bi masyiatihi in syaa'a fa'alaha wa in syaa'a wa in syaa'a lam yaf'alha Sifat fi'liyah adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. In syaa'a fa'alaha wa in syaa'a lam yaf'alha. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah akan melakukannya. Dan apabila Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak akan melaksanakannya. Tidak akan melakukannya. Kal istiwa sebagaimana sifat istiwa. Istiwa adalah sifat fi'liyah yang kembali kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kal istiwa'i 'alal arsy wal maji seperti sifat istiwa di atas arsh dan sifat maji yaitu datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keputusan kepada hamba-hambanya. Yang masing-masing dari sifat-sifat ini akan kita bahas lebih lanjut dalil-dalil dan bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang mengingkarinya dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa. Yang menjadi titik. Perhatian kita ya. ikhwanifillah pada cabang dari kaidah yang ketiga ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat subutiyahnya itu bisa digolongkan menjadi dua. Yang pertama sifat subutiyah datiyah. Yang sifat datiyah ini tidak akan mungkin terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus-menerus senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tersebut. Seperti as-sam'i wal basar wal ilm wal wajhi wal yadain demikian. Mendengar, melihat, mengetahui sifat wajah, sifat tangan dan seterusnya. Yang untuk mempermudah para ulama membagi sehingga para talibul ilmi lebih mudah lagi untuk memahaminya dibagi menjadi dua khabariyah dan maknawiyah. Kemudian jenis yang kedua dari sifat datiyah dari sifat subutiyah adalah sifat fi'liyah. Yang sifat ini berhubungan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah berkehendak maka Allah akan melakukannya, jika tidak berkehendak maka tidak akan melakukannya. Kemudian Syekh rahimahullah taala menjelaskan lagi di antara sifat-sifat tersebut ada sifat-sifat yang masuk pada kedua golongan yaitu masuk pada sifat dzatiyah dan masuk pada sifat fi'liyah. Qala rahimahullah taala wa rubbama takunu sifatu dzatiyatan wa fi'liyatan bi'tibaraini kal kalam dan terkadang suatu sifat itu bisa menjadi sifat dzatiyah fi'liyah. Jadi dia juga masuk dalam sifat dzatiyah tapi juga masuk dalam sifat fi'liyah. Berarti Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat dengan sifat tersebut tapi juga sifat tadi itu berhubungan dengan masyiah Allah tabaraka wa taala. Seperti apa? Seperti sifat al-kalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tersebut. Karena tidak akan mungkin Allah bersifat dengan ya, sifat bisu. Ya, sifat kalam ini fa innahu bi'tibari asli sifat sifatan dzatiyatan. Karena sebenarnya sifat kalam ketika dilihat dari asal sifat itu adalah sifat dzatiyah. Kenapa? Li'annallaha lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus-menerus ya, dia itu berkata. Wa bi'tibari ahadil kalami sifatan fi'liyatan Adapun dilihat dari masing-masing ya firman Allah Subhanahu wa taala tersebut apa yang akan Allah Subhanahu wa taala firmankan ini masuk dalam sifat fi'liyah. Kenapa? Li'annal kalama muta'alliqun bimasyiatihi. Karena kalam itu berhubungan dengan masyiah Allah tabaraka wa taala berhubungan dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. takallamu bima syaa mata Allah akan berkata dengan apa-apa yang dia inginkan dan kapan saja dia inginkan. Ini makna dari tergabungnya zatiyah dan fi'liyah pada suatu sifat yaitu yang tidak dari asal sifat itu karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya, memiliki sifat kalam. Adapun dilihat dari ahadul kalam dibedakan. Ahadul kalam adalah masing-masing dari ya, perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalam golongan sifat fi'liyah karena berhubungan dengan masyiah atau berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah. Apabila ingin mengucapkan suatu ucapan, maka dia akan mengucapkannya. Jika tidak, maka tidak. Demikian pula kapan saja Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk berkata maka akan berkata dengan apa yang dia inginkan. Dan pembagian ini ikhwani fillah diberikan oleh para ulama untuk membantah ahlul bidah. Dari mereka mereka yang menyimpang dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pada zaman salaf terdahulu para salaf tidak perlu kemudian memberikan pembagian-pembagian ini karena belum muncul mereka-mereka yang menyimpang dalam pembahasan sifat maka ketika ada muncul suatu firqah menyimpang dalam suatu sifat, berarti harus di sana diberi penjelasan lebih lagi. Dahulu pembahasan asma dan sifat semuanya dibahas dalam kitab Tauhid dalam kitab As-Sunnah. Tetapi karena kemudian banyak sekali golongan-golongan yang menyimpang pada pembahasan ini, maka akhirnya para ulama harus menulis khusus pembahasan-pembahasan tentang asma, pembahasan tentang sifat, dan membagi-bagi sehingga mempermudah dalam menjelaskan kepada manusia manhaj yang benar dalam memahami sifat-sifat demikian pula untuk mempermudah dalam membantah ahlul bidah demikian pula pembagian ini akhwanikillah Pembagian ini kenapa dibagi menjadi dzatiyah dan fi'liyah tidak lain adalah untuk mempermudah kita memahaminya dan untuk membantah ahlul bidah yang menyimpang dalam permasalahan ini yang insya Allah Subhanahu Wa Taala akan kita lihat bagaimana para ulama menggunakan pembagian-pembagian ini dalam membantah mereka pada pembahasan-pembahasan kita yang akan datang ketika kita membahas masing-masing dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini ya, makna kaidah terlebih dahulu, kemudian kandungan kaidah